بسم الله الرحمن الرحيم الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي زدنا علما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نسألك البطوع والمنوم والرزوق صلاح الجسد والروح متوبة النسوء واهدي قلوبنا حق سيدنا محمد واهدي قلوبنا ونوير بصرنا وصاحه وداننا وثبت لساننا بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه باب الغضب باب مرح أخرج البيحكي وابن عساكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يا معاوية إياك والغضب وإن الغضب يفسد الإيمان كما يفسد الصبر العسل Baihaqi dan Ibnu Anzakir mengeluarkan hadis dari Rasulullah SAW bahwasanya beliau bersabda, Ya Muawiyah, hati-hati kamu terhadap marah. Sesungguhnya marah itu bisa merusak iman sebagaimana jadab merusak madu. Jadi iman seseorang itu bisa bisa rusak gara-gara marah. Ya. Karena marah, kecewa, frustasi, akhirnya ngebom diri. Ya. ya. Bom diri. Bunuh diri yang dibom masjid orang lagi sebagai Jumat yang korban orang Islam juga itu itu gosok karena gosok ya udah otaknya dicuci pikirannya terlalu keras terhadap Islam kurang memahami Islam secara baik timbul rasa marah marah marahnya kemana-mana marahnya polisi, marahnya Ahmadiyah, marah, oh terlalu marah. Akhirnya apa? Rusak imannya. Karena godok yang ada di situ. Ya. Akhirnya dia bunuh diri. Dia pikir bunuh dirinya jihad tuh. Padahal jatuhnya jahat. Dari segi mana dia dikatakan jihad gak ada? Gak bisa. Bunuh dirinya udah haram. Kemudian yang dibom masjid, lagi salat Jumat Wal khara'it iyyakum wal baghdha'a fa innaha al halikat. Khara'it riwayatkan hadis hati-hati kamu terhadap saling membenci, saling marah. Sesungguhnya baghdha itu al halikah bisa nyukur, motong apa yang dipotong? Kebaikan, amal. Orang lagi marah sudah lupa, akalnya ketutup. Yang ada syaitannya. Akhirnya, gak peduli. Ibu yang melahirkan, bapak yang banting tulang, ngurusin dia. Dia gak peduli udah, bisa dibunuh. Ya, lagi marah. Ada orang tua marah sekali mana Bisa jadi anak ini bunuh. Antaran marah. Makanya hati-hati. Ya harus itu bisa nahan diri daripada marah. Kalau sudah marah, buru-buru istighfar. ambil air wudu. Wa ibnu Syahin yaqulullahu Ibnu Syahin Allah berfirman dalam hadis qudsi ibnu Adam Uzkurni hina taghdab Azkurka hina aghdab wala umhikuka fi man umhiku. Ya Ibn Adam, yaknya dibuang. Hei manusia, ingatlah kepadaku ketika kamu lagi marah. Niscaya aku akan ingat kamu ketika aku lagi murka. Kalau kita ingat Allah, ketika kita lagi marah, Astagfirullah ya Allah, Astagfirullah ya. Berkurang itu. Orang kalau marah disebutkan kalimat Allah, dia berpulang. Subhanallah. astagfirullah. Ya. Akan berpulang. Orang marah dengar azan bisa apa itu? Rizal marahnya bisa reda. Lagi marah-marah saya nggak azan aja. Oh. Lagi demo. Oh, oh azannya pengen tanya. Oh, akbar. Bubar. Lagi maksiat azanin. Orang lagi judi azan ini kabur Oh. Kenapa? Karena setan takut dengan azan. Jadi yang kabur siapa itu? Setan. Yang main judi kita azan lari. Berarti yang lari setan. <laughs> Orang judi lari juga. Ya setan nyampur begini. Lagi diam di masjid, di musalla, ada yang azan, pulang aja ke rumah sembahyang. Berarti setan yang pulang. <laughs> Wala fi man umhiku. Dan saya tidak akan binasakan kamu ya, seperti atau pada orang-orang yang aku binasakan. Orang lagi dibinasakan, lagi di ya, azab, lagi dihancurkan oleh Allah. Dia terhindar orang. Orang-orang yang mampu menahan marah ketika marah. Kalau Nabi ajarkan ketika marah disuruh utuh. Karena marah dari setan, setan terbuat dari api, api takut sama padamnya dengan air. Maka ketika kamu marah, utuhlah. Ya. Utuh nggak umpan, goyurin air sember. tapi marah malah. Orang lagi marah kita goyurin, kamu marah ya abang ngamuk wudhu bukan diguyur air nah, kalau wudhu aja bisa mampu meredah kemarahan seseorang berarti kalau diguyurin lebih hebat dong bukan jadi marah malah tambah marah coba aja orang marah guyurin air Hah? ngamuk kecuali <laughs> kucing kucing dua tuh takutnya deh kalau lagi marah mulai kawin lagi marah, lagi berantem, siramin air kabur. Lagi kawin juga siramin air kabur. Takut air. Makanya mandi hadasnya kayak ah, debu dia. Tapi masya Allah ya, kucing takut air, Allah kasih rezekinya ikan. Ikan kan takut tinggalnya di air. Tak kewalahan Ikan tinggal di air, kucing rezekinya demennya ikan. Tapi dia takut air. Nyamuk, ya. Eh, apa cicak? Cicak demennya nyamuk, nyamuk terbang, serangga. Serangga terbang, ini gimana caranya? Dia gak bisa terbang, ember. Tapi rezekinya, eh, kegemaran dia itu. Kenapa bisa? Ikhtiarnya dia Ya, manusia semuanya bisa, berenang dia bisa, ya masuk air bisa, bisa, terbang bisa aja ada atas naik itu lompat terbang. Makanya orang orang yang jatuh dari lantai bahasanya terbang dari lantai 13 menuju <laughs> menerbangi ke bawah meluncur wal hakim innal ghadaba mithamun من نار من نار جهنم يدعه الله على نياط أحدكم ألا ترى أنه إذا غضب احمرت عينه إذا غضب احمرت عينه وأربد وجهه وانتفخت أوداجه Hakim يا sesungguhnya انتم ميسام من نار Apa misal? Ya. Patrian. Hah? Iya, patrian. Kayak semacam itu. Ya. Dari api neraka jahanam. Jadi kayak di solder. Ya. Yeah. Solderan. Yeah. Modalnya tuh. Di mana tuh? Allah letakkan itu ghadab di hati atau perasaan seorang kamu. Jadi perasaan orang tuh disorder di situ tuh. Eh, misal yang namanya ghadab itu satu sorderan patoyan di hati perasaan orang diletakkan di situ. Idakah kau melihat kata Rasulullah bahwasanya apabila seseorang marah marah matanya Nah, orang lagi marah, merah matanya. Lagi sangat marah kan kelihatan mata orang beda kalau lagi marah. Ya. Lagi marah, ame lagi senang beda. Lagi marah bener-bener binar binar matanya kelihatan sangar. Ya. Wa arbada wajhu murad. Wajahnya apa muramnya? Matanya merah, wajahnya kelihatan muram. Hmm? Sangar. Wantafakat audajuhu. Tegang dia punya urat-urat. Bertekan ya. Kenapa? Itu dia sumbernya tadi. Dari nisamun min nari jahannam satu patrian dari neraka jahanam yang Allah taruh di situ. Sehingga orang kalau marah nyolah gitu. Dia punya wajah matanya memerah, wajahnya jadi sangar. Ya. Lalu otot-ototnya pada keras atau tegang. Waturmozi Linnari babun la yadkhuluhu illa man syafa ghaiduhu bi sakhatillah. Dalam hadis riwayat Turmuzi dikatakan bahwa neraka itu neraka memiliki satu pintu. Satu pintu yang tidak dimasuki kecuali oleh orang-orang yang melampiaskan marahnya karena murka kepada Allah. Jadi melampiaskan marahnya tapi marahnya karena murka sama Allah. Benci sama kejadian. ketuk sama takdir. Marah. Hingga dilampiaskan dengan membunuh diri. Atau frustasi dibunuh orang. Kan banyak orang yang dendam, apa bukan dendam. Dia nggak terima takdir, dia pengen orang lain ngerasain apa yang dia rasain. Dilampiaskan kepada orang lain. Ya Anak SD bisa di Brazil ya, kalau nggak salah yang nembakin kawan SD-nya puluhan yang mati. Habis dia tembakin orang baru dia bunuh dirinya. Ya. Nah, itu bahaya, marah ini bahaya. وتبرني من دفع غضبه ودفع الله عنه عذابه. Lihat hadis Tabrani. Rasulullah mengatakan siapa orang yang mampu menahan marahnya, maka Allah akan menahan azabnya buat orang itu. Siapa yang menolak marahnya, artinya menolak, ditahan. Dia tidak lampiaskan. Maka Allah tidak akan melampiaskan marahnya kepada orang itu. Eh, azabnya. Allah tidak akan azab. Jadi ternyata marah ini merupakan bagian daripada eh menahan marah ini merupakan bagian daripada perintah agama ya wal kadhimin al ghaidha 'anil nas wal kadhimin al ghaidha eh wal 'abina jadi nahan diri nahan marah maafin manusia kadang-kadang setan begitu sih iya. lu nggak ada darah ada celak diem aja lo gak ada darah lo impas Dipasangin gak ngelawan. Itu setan tuh. Oyok-oyok gitu. Akhirnya dia marah. Gengsi kalau gak marah. Marah tuh. Ada Rasulullah lebih daripada ujian-ujian yang manusia biasa. Dicela, dicaci maki, lagi sholat diletakkan apa namanya, tai ontak ditaburkan duri di jalan ludah diludahin uh tapi Nabi nggak marah dia main senyum aja dengan ahlaknya yang mulia di atas ya wa innaka ala ulul azim ahlak yang paling tinggi ada ahlakul azim ahlak yang paling tinggi ahlakul azim Nabi di atas itu. Wa innaka la'ala. La'ala kan maknanya lil isti'la. Ya. Dan semuanya engkau berada, berada di atas akhlak yang aku. Jadi akhlak paling paling tinggi itu akhlak akhlakul azim. Nabi di atasnya. Di atas dari orang orang jahat dia ber, orang berbuat jahat dia baik ya, dibalas dengan kebaikan. Kalau kita nggak bisa, ya, orang berbuat jahat kita jahat, orang baik kita baik. Ya, asal jangan orang baik kita jahat aja. Orang jahat kita jahat. Emang watak kita baru di situ, mampunya. Lu kalau orang berbuat jahat melo, lu mesti balas sama kebaikan. Belum bisa. Belum bisa. Minimal kita nggak balas kejahatannya, namun kita diam kita tidak berbuat berbuat baik sama orang itu ditonjok ya. kita nggak lawan kabur tapi hati kita apa itu doa itu ya Allah maafin dia nonjok saya saya redo ditonjok anda kata besok ketemu lagi ditonjok sebelah kiri saya redo ya Allah kiri orang itu biar nonjok saya lagi ada yang doa gitu Allah yang ada yang <laughs> oh, patahin tangan nyumpe wajar tapi eh, manusia ahlaknya baru sampai situ kalau Rasulullah muda malah tidak di dimaafin bayangkan malaikat kalah kok malaikat penjaga gunung Taif kalah ya, sama Rasulullah dalam hal ya, rahmatnya malaikat gemes banget melihat kekasih Allah hampir mengeluarkan darah Itu darah bercucuran hilang lagi jangan sampai nyentuh bumi kesaking rahim rahmat karena kalau darah Nabi jatuh ke bumi, di bumi nggak nerima. Ya, bakal mengadap orang-orang taif. Dia hapus, dia hapus. Buru-buru jangan sampai itu. Tapi ya malaikat ini Muhammad perintahkan aku. Nabi yang bilang dia ya, illa ala ulubin azim. Wa Ahmad wa Abu Dawud wa Abu Dawudah إن الغضب من الشيطان والشيطان خلق من النار وإنما يدفع بالماء النار فإذا غضب غضب أحدكم فليتوضأ Ahmad Abu Daud sungguhnya marah itu dari syaitan. Syaitan diciptakan dari api. Sesungguhnya api bisa padam dengan air. Maka apabila marah seorang kamu, hendaklah wudu. Wa tabrani law yaqulu ahadukum idza ghadiba a'udzu billahi minasy syaithanir rajim zahaba anhu ghaizuhu. Apabila marah seorang kamu lalu ucapkan kalimat a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hilang marahnya. Ya. Praktekin. Jadi kalau lagi marah, A'udzubillah minasyaitonir rajim. Ya, kata Nabi hilang marahnya. Pergi. anna hamalahu al-ghadab ala anna الصحابة 'an al-islam wa mata عن الإسلام ومات al فتعمال wa ma وما يحمل عليه والعياذ بالله Sebagian sahabat pernah juga ada. Karena orang yang hidup di zaman Nabi beriman jadi sahabat namanya. Tapi gara-gara marah murtad dan mati kafir. Ya peristiwa Isra aja banyak yang imannya tanggung-tanggungan udah jadi sahabat. Cuma imannya tanggung. nggak percaya sama peristiwa Mi'raj. Akhirnya jadi murtad. Balik lagi ke agama asal. Sudah jadi sahabat, murtad. Ada yang latar marah. Ya. Jadi akhirnya kecewa sama keputusan Nabi yang dianggap tidak adil. Akhirnya murtad. Ya, banyak dalam sejarah. Ya. Saya nggak hafal-hafalin namanya oh ini. Cuman kebanyakan dalam sejarah jarang disebutin namanya. Pulang yang murtad jarang gitu. Cuman ada di antara sahabat yang dari peristiwa ini jadi keluar, peristiwa ini jadi murtad. Ya. Karena tidak bisa tidak mampu menahan mengendalikan حقيقته أما رحيل وعن وحب وعن وحب منبه أن راهبا في صومعته أراد الشيطان أن يضله وعجز عنه فناداه ليفتح له فسجد وقال إن ذهبت ندمت ندمت ندمت فسجد وقال أنا المسيح فأجابه وقال إن كنت المسيح يا إن كنت المسيح فما أصنع بك ألست قد أمرتنا بالعبادة والاجتهاد ووعدتنا القيامة ولو جئتنا اليوم بغير ذلك لم نقبل لم نقبله منك فأخبره أنه شيطان جاء ليضله فلم يستطع ثم قال له سلني عما شئت أخبرك قال ما أريد أن أسألك عن شيء فولى الشيطان مدبرا فقال له الراحب ألا تسمع قال بلى قال أخبرني أي أحلاق بني آدم أعون لك عليهم قال الحج Inna rajula Iza kana hadidan galabnahu kama yugallibu syibayanu al-qurrata. A'adzana min syarri syaitan wa syirki wa syirki. Ah, seorang rahib diwayatkan sini dari Wahab bin Munabbih. Seorang rahib lagi sedang beribadah di tempat ibadah ya. Apa kalau rahib? pendeta ibadahnya Hah? gereja gitu ya biara ya sawak sauman setan berkeinginan untuk menyesatkan rahim itu lalu rahim itu melemahkan setan ya nggak bisa karena adamu lalu setan itu manggil si rahim agar buka kesempatan buat setan itu biar bisa masuk kata. Dia tidak menjawab. Ya. Rahib tetap diam. Nah, mau jawab. Tetap dia ibadah. Tidak mau mendengarkan. Mendengarkan bisikan setan. Dia terus. Tidak jawab. Bagaimana lalu setan itu berkata. Ya. Indah itu Nadinta. Kalau aku pergi ntar kamu nyesel katanya. Kata setan, inna in zahid in tu nadinta. Kalau aku sudah pergi, kamu bakal nyesel. Ya. Tetap pasal kata, gak mau dengerin, masih diam juga. Si rahib. Bagaimana lalu setan mengatakan, anal masih, saya ini Nabi Isa. Mengaku Nabi Isa. Fa'ajabahu. Lalu rahib baru jawab. Karena dia setan yang ngaku Isa. Baru rahib ngomong. Tadi diam aja dibisikin gini, ah, gak jawab karena ini tahu setan. Tapi ketika setan itu mengaku dirinya Nabi Isa, baru Rahim jawab. Wakala Rahim berkata, In kuntal masih, kalau kamu al-masih, fama asnaubika maka apa yang aku bisa perbuat untukmu? Alasta qad amartana bil ibadah wal istihad. Bukankah engkau telah menyuruh kami untuk ibadah dan istihad sungguh-sungguh dalam ibadah? Wa wa'adtana al kiamah kamu menjanjikan kami pada hari kiamat. Nanti ketemunya, kan Nabi Isa kan diangkat sama Allah. Bisa jumpanya nanti, menjelang kiamat baru turun. Kalau jitana yaum, kalau kamu datangnya sekarang, ini balik dengan tanpa selain dengan selain itu, kamu janji nanti ketemu hari kiamat, disuruh saya disuruh ibadah, kami diperintahkan ibadah, sungguh-sungguh dalam ibadah. Ya. Kamu datangnya sekarang, bighairi zalik, tanpa membawa apa namanya janji-janji yang tadi itu. Ya. Lam nakbil minka. Saya nggak terima, nggak mungkin. Kamu ini Isa, gitu. Kan belum kiamat. Kenapa dibilang belum kiamat? Nabi Muhammad belum diutus. Rahib tahu tidak akan kiamat kecuali nanti umat akhir zaman yang alami yaitu umat setelah Nabi Muhammad dibangkitkan. Ya, karena dia masih menunggu kedatangan seorang Nabi akhir zaman. Fa'akhbarahu annahu syaitan. Nah, ini syaitan buka diri. Ya. Saya bukan masih, saya ini setan. Bohong sekarang. Kalau kita mah ya, tidak ada orang orang bodoh ibadah, orang jahat, orang alim mabuk. Ya. Yang bodoh diterakin ke iblis, Mesyatan. Ya. Udah, itu cukup deh ibadah, Tidak usah ibadah lagi gitu. dia ya berjaya bayang, bayang berhenti bersiut. umat bayang lagi. Udah Allah janjiin katanya, gak perlu bayang lagi masuk surga. Yang alim lagi mabuk. Saya ini Tuhan terusin mabuk nggak apa-apa saya kira itu nggak bakal aku adab. Siapa? Tuhan habis Homer. Tuhan ngomong gue. Ayo tinggalin tuh Homer. Tobat yang eh, Beda jahil sama alim. Eh, kalau yang jahil ibadahnya bisa ngawur, dibohongin kena. Kalau yang alim enggak. Nah, syaitan ngaku akhirnya dirinya setan. Ja'a saya dia datang untuk menyesatkan si Rahib. Malam yasati, tapi dia mampu. Tumagala kemudian berkata kepada si Rahim itu setan. Salni amma syaitan. Ayo tanya kepada aku apa yang kau mau. Ukhbiruka. Saya akan jawab, saya akan beri kabar. Kala, lalu si Rahim berkata, Ma uridu an as'alaka an syai'in. Saya nggak ber, saya nggak pengen nanya kepadamu tentang sesuatu gak, nggak kepengenan katanya mau nanya syaitan. Nah itu syaitan begini bahwa syaitan mutbira nggak berhasil. Akhir Rahib tiba-tiba tergerak hatinya pengen nanya. Ya. Fagala rahu Rahib. Ala tasna. Itu masih dengar gak? Qala bala. ah, masih dengar. Qala akhbirni ayah lagi bani Adam a'wanu laka Nah, ini Rahim nanya kepada ibu setan. Ya, tadi nggak mau nanya, tiba-tiba sekarang mau nanya. Kabarkan kepadaku kata Rahim. ahlak mana yang dimiliki oleh manusia yang paling gampang, yang paling gampang kamu sesepit, yang paling gampang kamu bengkokin gitu. Ya yang paling awan paling menolong. Akhlak mana yang dimiliki oleh manusia yang apabila dimiliki itu gampang, ya, dibujuknya. Iblis menjawab al-hiddah sifat pemarah. Al-hiddah sifat pemarah. Jadi orang kalau punya sifat pemarah, gampang setan tiup-tiupin itu bahannya udah ada ya udah ada tinggal barang kalau udah ada kan tapi kalau panas uh. kayak orangnya nggak ada ya. coba bobok rokok nggak punya korek nah muter-muter yang punya korek tapi kalau barang udah ada gampang tinggal tiup-tiup Inna rajula idza kana hadidan Sesungguhnya seseorang apabila hadidan punya sifat pemarah, galabnahu kama yugallibus siryanul qurata. Gampang dibalik-balik, dipermainkan. Ah, dimain-mainin setan. Diarah ke sono, ya, dibawa ke sono, dia balik ke sono, dia. Gampang dia apa tuh Dombang ambing sebagaimana bola dipermainkan dibolak-balik, tendang sono kemari oleh anak kecil. Ya kan? Anak kecil main bola enggak? Wow, wow, wow, bola. Gawang di sana, enggak di sana. Oh. Anak kecil memang. Maksudnya, jadi orang kalau punya sifat pemarah gampang setan. Ya, tinggal arahin aja ya. ya. Gampang. A'adana Allah min syarri syaitan wa syirki. Kita berlindung kepada Allah daripada kejahatan setan dan sekutu setan.